Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membuat liang lahat sendiri atau oh, membuat peti? Itu pekerjaan bukan sesuatu yang yang terlarang karena memang tidak ada larangan, kamu tidak boleh membuat liang lahat. Akan tapi yang dihimbau oleh Rasulullah adalah agar kita selalu ingat kematian Allah. Ada seorang hamba yang luar biasa. Dia sudah menyiapkan kain kafannya sendiri. Setiap dia mau tidur, melihat kain kafan tersebut. Aku bakal dibungkus oleh ini. Derai air mata Allah. Tapi panjang umur akhirnya. Subhanallah. Tapi rasa takut itu, takut hukuman Allah. Bukan takut mati. Akan tapi takut setelah kematian. Misalnya ada orang membawa maut yang lahat. Ya kalau tanah-tanahnya sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau tanah-tanah umum, Tanah wakaf untuk di keluarganya mungkin ada masalah. Kalau tanah wakaf umum bermasalah, maka tidak usah buat liang lahat. <laughs> nanti ya, mungkin buatkan orang lain saja deh. Saya gali untuk orang lain, nanti biar saya digalikan untuk orang. Kadang-kadang ya kalau kalau berangkat dari rasa untuk mengingatkan dirinya terus kepada kematian bukan sesuatu yang terlarang, tapi harus tanahnya siapa ini. Kalau tanah saya yang saya wakafkan untuk kubur saya sendiri dan keluarga saya, boleh. Tapi kalau sudah tanah milik umum ganggu dong. Dilobangin semuanya nanti. Lo kok lobang semuanya ini ini. Ada seribu orang buat seribu lo yang lahan nanti bikin kacau. Kalau beli kain kafan, belilah kain kafan semuanya untuk persiapan agar kita tidak bangga bangga dengan baju bermerek dan sebagainya. Ah, ya, itu bolehlah. Tapi kalau sudah membuat seperti liang lahat, harus dilihat. Tapi yang dimaksud tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa takut setelah kematian. Cuma hal yang demikian itu kadang unik. Ada bimbingan. Ada sebagian orang yang tiba-tiba dia menyiapkan semuanya. Kayak sudah dikasih tahu malaikat nanti malam saya jemput. Kayak seperti itu. Dia tiba-tiba sudah menyiapkan kain kafan, kemudian membawa penggaris untuk mengukur lang lahat dan seterusnya. Kemudian setelah itu nyiapkan bak mandi dan sebagainya. Kemudian dia melakukan sholat, berangkat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kasus-kasus langka. Tapi kalau membuat liang lahat maka kacau ini. Orang satu sendang ada berapa ratus nih. Buat liang lahat maka bongkar. Nah, habislah nanti. Jadi tidak usah membuat liang lahat ya. Ya, kalau mak tapi maknanya ayo kita ambil. Buanglah liang lahat setiap hari, setiap saat di dalam hatimu. Caranya bagaimana? Ini yang perlu maknanya. Nabi mengajarkan kalau kau hendak tidur, hendaknya kau mengambil air wudhu, kemudian biasakan tidur dengan menghadap ke kiblat seperti keadaannya orang yang mati, itu loh yang lahatmu yang kau buat saat ini. Seperti orang yang meninggal. Dibandingin dengan zikir kepada Allah, tertidur dalam keadaan seperti itu luar biasa. Kalau dia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang tidur seperti orang yang beribadah, kalau ternyata tidak dibangunkan oleh Allah, mati dalam kemuliaan, sudah siap dengan kemuliaan. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semua.